Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Man yakra Rahimallahu ta'ala Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi Qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi Mu'ajilu artinya adalah orang yang tergesa-gesa ya, Mu'ajil Orang yang tergesa-gesa Al-mahdur Al-mahdur itu sesuatu yang Tidak dibenarkan Tidak diperbolehkan ya. Orang yang tergesa-gesa Dengan tidak diperbolehkan Qabla anihi sebelum waktunya ya. Tergesa-gesa Dengan cara yang tidak dibenarkan Yang tergesa-gesa Menginginkan sesuatu sebelum waktunya Qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi ya. Sungguh dia kembali dengan kerugian dan keharaman ya. Sungguh dia kembali dengan bil khusran kerugian mahir manihi beserta dengan keharaman. Tidak cuma rugi dunianya dia juga mendapatkan dosa ya, karena terjatuh kepada perkara yang haram. 6 ya. Akan jelas dengan penjelasan atau syarah dari beliau rahimallahu taala. Hadza makna qaulihim, ini adalah makna dari perkataan mereka, yakni perkataan para ahli fikih ya dengan perkataan mereka man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi barang siapa yang tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum waktunya maka dia akan ditimpa dengan tidak mendapatkannya contohnya kalau orang menanam padi itu panen sekian bulan ternyata masih belum waktunya Ih, daripada nanti dibangkan burung kita panen sekarang ya malah yang dia panen masih muda semua tidak bisa di dimakan tidak bisa dijual. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Enam. Ini contohnya. Dan ini wahada amun fi ahkamid dunia wal akhirah. Dan ini adalah umum. Baik dalam hukum-hukum dunia dan dan akhirat. Ya, hukum dunia seperti tadi bertanam, ya. atau orang naik kapal ingin mengambil air, enam tidak mau naik ke atas kemudian menimba tapi ih biar cepat sudah bikin lubang di bawah akhirnya tenggelam ya Bukannya minum air malah kebablasan ya, sampai perutnya kembung sampai mati, ya, tenggelam semuanya. Nah, ini urusan dunia. Demikian pula urusan-urusan akhirat. Ya. Orang suka kepada emas, laki ya, Laki-laki, enam, emas adalah sesuatu yang indah, yang disukai. Tapi ketika dia tergesa-gesa ingin memakai emas tersebut di dunia, maka dia terhalang dari memakai emas di akhirat ya. Karena memakai emas untuk laki-laki di dunia ini adalah sesuatu yang haram. Ketika dia tergesa-gesa ingin menikmatinya padahal ini adalah nikmat untuk laki-laki di akhirat kelak, maka dia terhalang dari kenikmatan untuk menikmati emas itu di akhirat, ya. Wayar Wa yadkhulu fiha masailu Dan masuk ke dalamnya permasalahan-permasalahan yang banyak. Minha idza qatala muwarithahu Au man asalahu bi syai'in au qatala al-'abdul mudabbiru sayyidahu fa innahu yuhramul mirasa wal wasiyata wal itqa. Ya, di antaranya, di antara contoh dalam penerapan kaidah ini <clears throat> apabila seorang membunuh orang yang akan mewarisi atau akan mewariskan harta kepadanya. Ya. Seorang anak Nah, dia akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Atau seorang adik, dia akan mendapatkan warisan dari kakaknya. Ya. Dan seterusnya. Pokoknya ahli waris, nah, yang dia akan mendapatkan warisan dari orang yang yang mewariskan harta kepadanya. Tetapi dia tidak sabar. Uh, ini kalau enggak mati-mati saya enggak dapat warisan ini. Gimana supaya saya dapat warisan? Sudah saya bunuh. Akhirnya mati. Nah, karena ketergesa-gesaan ini maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, gara-gara apa? Gara-gara membunuh orang yang akan memberikan warisan. Ya, demikian pula ada seorang yang memberikan wasiat bahwasanya ya, harta ini sepertiga saya wasiatkan buat pulang. Ternyata orangnya nggak mati-mati yang berikan wasiat ini, dia tergesa-gesa. Ini kapan lagi saya sudah pengen kawin ini nggak dapat dapat harta wasiat ini. Kemudian dia bunuh orang yang berikan wasiat, maka diharamkan baginya untuk menerima wasiat tersebut. Demikian pula seorang budak yang mudabbir. Budak yang mudabbir adalah budak yang dia nah mendapatkan apa? hadiah berupa nanti kalau tuannya meninggal dunia maka dia merdeka. Ya. Tapi ternyata tuannya tidak meninggal-meninggal, dia belum merdeka-merdeka. Dia tidak sabar dia bunuh tuannya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Tetap walaupun tuannya meninggal dunia, dia tetap menjadi budak ya, yang diwarisi oleh ahli waris orang yang meninggal tersebut. 6. Fa innahu al-mirath, maka dia yakni al-qatil, orang yang membunuh itu yuhramu al-mirath, dia diharamkan tidak mendapatkan warisan. 6. demikian pula ahli wasiat tadi, orang yang mendapatkan wasiat, dia tidak lagi mendapatkan wasiat karena membunuh orang yang memberikan wasiat. Demikian pula al-itaq. Al-itaq adalah pemerdekaan, dia tidak menjadi merdeka karena membunuh tuannya eh, padahal tuanya telah menjanjikan kemerdekaan apabila dia meninggal. 6. Wa minha dan diantaranya pula ini contoh-contoh dalam perkara akhirat. Al-mutalliqu fi maradi mautihi. Orang yang mentala istrinya ketika sedang sakit ya. Pada sakit yang membawa kepada kematiannya. Ya. Dia sudah sakit parah misalnya dia punya dua istri karena dia lebih sayang kepada istri yang satu. Pas ketika dia sakit merasa, eh sebentar lagi saya ini mati nanti yang akan mewarisi mesti dua istri. Padahal dia nggak suka yang ini. Sudah daripada dia dapat warisan cerai. Ya, habis cerai besoknya sakitnya tambah parah terus meninggal dunia. Maka talak yang seperti ini tidak jatuh. Ya. Tidak jatuh. Kenapa? Karena dia mentalak ketika dia enam sedang sakit. Ya, pada sakit dia mengantarkan kema kepada kematiannya. Enam. Ini. Orang yang mentala ketika dalam sakit dia mengantarkan kabar kematiannya. Fa inna zaujatahu tarithu minhu walau kharajat al iddah. Maka sesungguhnya istrinya itu tetap mewarisi harta darinya walaupun sampai keluar dari masa iddah. Ya. Walaupun kemudian empat bulan dari sakitnya itu baru meninggal. Ya. Yang jelas dia tidak pernah sehat ya. dari sakitnya yang dia mentalak tersebut. Ya, dia mentalak kemudian sakit sakit sakit sakit lima bulan meninggal dunia. Tetap istri yang ditalak ketika dia sakit tersebut itu tidak jatuh talaknya. Nam, Wa kadzalika fi ahkamil akhirah. Ya, demikian pula nam demikian pula fi ahkamil akhirat eh, Afan tadi ini ada contoh-contoh dari yang berkaitan dengan harta, ya, dengan harta dunia, ya, dengan harta dunia. Wakadhalika fi ahkamil akhirat Ya, demikian pula pada hukum-hukum akhirat. Faman labisa al-harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Maka barang siapa yang memakai sutra di dunia ini, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Ya, karena laki-laki diharamkan untuk memakai sutra nah, ketika di dunia ini. Dan sutra akan diberikan sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di surga kelak. Wa man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Demikian pula barang siapa yang meminum khamr di dunia ini, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Nah, kalau di akhirat ada khamr yang lebih lezat yang tidak pernah terbayangkan di dunia ini kelezatannya. Nam dan tidak memabukkan dan tidak membuat sakit kepala. Nam, tapi orang yang tergesa-gesa minum khamr di dunia, maka dia akan terhalang, akan diharamkan baginya khamr yang lezat di, di surga. Wa kama annal muta'ajjila lil mahdhur yu'aqabu bil hirman. Dan sebagaimana orang yang tergesa-gesa nam dengan sesuatu yang dilarang, maka dia akan dihukum dengan terhalangi, dengan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Faman taraka syai'an lillahi tahwahu nafsuhu awwadahu Allahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Ya. Demikian pula sebaliknya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dalam keadaan dirinya sangat menginginkan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan baginya dengan yang lebih baik dari itu di dunia dan di akhirat. Ya. Seorang yang cinta kepada rokok, ya. Dirinya sangat menyukai rokok tetapi dia meninggalkan rokok itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik darinya ya, di dunia dan di akhirat. Tidak cuma di akhirat, di dunia dan di akhirat. Nah, faman taraka ma'asiyallahi wa nafsu tashtahiha awadahu Allah imanan fi qalbihi wa sa'atan wa inshirahan wa barakatan fi rizqihi wa sihhatan fi badanihi ma'a ma lahu min thawabillahi alladhi la yuqdaru ala wasfihi wallahu musta'an maka barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dalam keadaan dirinya ingin melakukan kemaksiatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan baginya keimanan di dalam hatinya. Ya. Allah akan memberikan keimanan, menguatkan, membesarkan keimanannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran dan kelapangan di dalam hatinya. Demikian pula wabarakatan fi dan keberkahan di dalam rizkinya. Rizkinya Nah, walaupun sedikit mencukupi. Nah, rizkinya awalnya sedikit kemudian Allah tambah dan Allah jaga. Nah, wasihatan fi badanihi dan Allah berikan kesehatan pada badannya. Nah, ma'amalahu minat min sawabillahi allazi la yuqdaru ala wasfihi. Bersamaan dia akan mendapatkan dari ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak terukur, yang tidak tergambarkan sifatnya. Ganjaran Allah Subhanahu wa taala